Baik, insyaallah nakra kita akan kembali untuk membaca lanjutan dari bab yang lalu yaitu tentang masalah hukuman bagi para pengingkar takdir <clears throat> Qala ma'alif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim وفي المسند والسنن عن ابن ديلمي rahimahullah disebutkan dalam musnad musnad itu adalah kitab yang ditulis sesuai dengan judul sahabinya musnad Abi Hurairah semuanya disebutkan hadis dari Abu Hurairah Musnad Aisyah disebutkan di san hadis dari Aisyah. Wa sunan adapun sunan ini julu ya al-kutub eh, mayoritas kitab ditulis dengan abwabul fiqh sesuai dengan bab bab fikih arah misalkan dari sahabat yang berbeda-beda Sholat dan sahabat yang berbeda-beda tapi kalau musnad ini sesuai dengan nama sahabat misalkan Abu Hurairah semua hadis yang di bawahnya Abu Hurairah dan Aisyah muda selanjutnya <clears throat> Baik, ini bedanya antara musnad dengan sunan sama-sama kitabul hadis dari Ibnu Dailami rahimahullah Ibnu Dailami huwa Abdullah ibni Fairuz Abul Basar wa yuqalu Abul Bashar nggak tahu ini sudah kayaknya ya sampai apa gitu Hah? bab setelahnya hmm, baik sudah kita baca Alhamdulillah Nambah yang berikutnya Babu maja'a fil musawirin Bab tentang hukuman musawirin al maksud huna al musawir as-surah dawatul arwah yang diinginkan dengan al musawirin di sini adalah khusus bagi mereka-mereka yang menggambar makhluk yang bernyawa seakan-akan al di sini adalah alil ahdi untuk suatu perjanjian sesuatu yang sudah dimaklumi bersama bab yang datang tentang masalah seputar hukuman bagi orang yang menggambar makhluk bernyawa. Qala rahimahullahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala ikhtilafi asma'ihi wa rajaha ahlul ilmi anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr Kala berkata beliau, Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Kala Allah Taala telah ber, ya, firman Allah hadits kursi, Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu dharratan aw li yakhluqu habatan aw li yakhluqu sha'iratan akhrajah dan siapakah adnam yang lebih zalim ismu tadzid siapakah yang lebih zalim mimman dari orang zahaba yang berangkat yakhluk mencipta kakhalki seperti ciptaanku dalam hal ini menggambar memahat ya memahat patung menggambar ya gambar yang bernyawa Kahalki seperti ciptaanku siapa yang lebih dalim daripada ahli itu kata Allah fal yakhluqu dzarrah kalau dia mampu maka ciptakan dzarrah ya biji jagung awliyah habbah atau biji yang lebih ringan awliyah syairah atau biji yang lebih kecil daripada itu kalau dia mampu ini tentunya isyarah isyarat terhadap larangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang naam menyerupai dan perbuatan mereka dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini khusus yaitu as-surah menggambar atau memahat. Kalau kita lihat dari sisi ya al-af'al, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, ini banyak yang juga sebanding dalam artian sama dalam bentuk namanya seperti Allah juga melakukannya. Tetapi Allah mengkhususkan suatu perbuatan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba ya pada asalnya boleh Allah memiliki sifat ridho kita juga punya sifat ridho Allah punya sifat nazar turun kita juga punya sifat nazar turun tetapi satu daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yakni menggambar makhluk atau memahat dan menyerupai daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana larangan ini tentunya banyak hikmah di dalamnya. Baik. Syarhul kalimat penjelasan dari makna kalimat waman adlam dan siapakah yang lebih zalim al istifhamu lil ingkar nada bertanya di sini adalah untuk pengingkaran bukan bertanya untuk mencari jawaban jadi Allah bertanya bukan untuk mencari jawaban siapa, tapi apa? Mengingkari. Orang itu adalah orang yang zalim. Wan nafi. Jadi pertanyaan dalam rangka untuk pengingkaran dan peniadaan. Ai la ahadun azlam, tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang yang mencipta seperti ciptaan Allah. Baik dalam segi menggambar atau yang ma'ruf dengan memahat, mencetak. Ini yang dimaksud. Jadi istifham di sini maksudnya adalah istifham ingkari, pengingkaran terhadap orang tersebut. Tidak ada seorang pun yang paling zalim. Mimman dhahaba yakhluqu khalqi. Maksudnya apa? Ai mimman akhada yusawwir. dari seseorang yang ya akhada memulai berbuat yusawwir untuk menggambar taswiron sebuah gambar yudahi bihi khalki yang menyerupai dengan gambaran yang dia buat itu ciptaanku Baik tetapi hadis ini mujmal dalam artian setiap surah ya tetapi disebutkan dalam hadis yang lain secara rinci sebagai tafsir daripada yang global ini dan inilah naam terbanyak ya, yang ada dalam syariat kita. Jadi kalau kita menemukan hadis yang mujmal maka tidak boleh kita untuk berdalil dengannya di mana dalil ini masih banyak kemungkinan-kemungkinan bisa dipakai untuk A, bisa dipakai untuk B, bisa dipakai untuk C tidak boleh kecuali kita tidak menemukan rincian dan juga penjelasan hadis tadi boleh kita berdalilkan dengan yang mujmal yang sifatnya umum untuk kita ambil di sana kesimpulan karena para ulama membuat suatu kaidah tidak hasala ihtimal batala istidlal. Kalau seandainya sebuah dalil tadi mengandung berbagai macam ihtimal, kemungkinan-kemungkinan maka batal batillah istidlal dengan hadis tadi, tidak terpakai. Tapi, Anda yang dijelaskan secara rinci oleh beliau Setelah menyebutkan hadis yang mujmal Kemudian belum merinci hadis yang berikutnya Sebagai penjelas hadis yang mujmal tadi fal yakhluqu dharrah ay fal yakhluqu dharratan fiha ruh maka hendaklah dia menciptakan biji jagung yang padanya ada ruh tatasarrafu bi nafsiha yang dia bisa berkembang dengan dirinya ya jagung itu walaupun tamaknya benda mati tetapi hakikatnya punya ruh kenapa karena dia bisa berkembang dengan sendirinya Ya tentunya tidak terlepas dari siapa? Masyiah dari Allah. Tetapi Allah ya berikan pada jagung tadi ruh yang dia bisa tumbuh sendiri, berkembang, berbuah. Ini e, makna daripada yang maksud daripada zurrah, ya sebuah biji yang punya ruh yang bisa berkembang dengan sendirinya. Fadzurrah allati Allah seperti biji jagung yang Allah ciptakan. Ketika kita menanamnya dia akan mampu tumbuh berkembang sendiri. Kalau mampu ciptakan. Ditantang oleh Allah dengan makhluk yang terkecil, dengan biji. Ya. Kalau tidak mampu fal yakhluqu habbah aw li yakhluqu habbatan ay fal yakhluqu habbata hintah. Yang lebih kecil lagi tabduru wa yang menyebar benih-benih tersebut dan kemudian tumbuh wa tuqal kemudian dimakan wa fiha ma fi habbatil hintah min khasa'is wa mumayyizat dan apa yang ada pada biji hintah tadi gandum tadi dari berbagai macam khasa'is keutamaan-keutamaan kekhususan-kekhususan dan juga mumayyizat ya, perbedaan-perbedaan dari yang lainnya dari sifat mengenyangkan dari sifat apa namanya menguatkan di dalamnya memiliki berbagai macam apa nah protein, kemudian zat-zat gizi dan sebagainya ciptakan kalau mampu kata Allah. Awliyah luku yang terakhir apa syairah. Syairah lebih kecil. Syair itu kalau di sini seperti jawut, kalian tahu jawut? Kalau di sana itu ada, di sana dibudidayakan. Kalau kita jawut yang merah, kecil-kecil bijinya itu yang merah. Kalau di Jawa bahasanya jawut, kalau di Indonesia nggak tahu bahasanya apa bahasanya jawut tahu tak jawut yang dia kayak cantel yang kecil-kecil kayak tebon kalau jawanya itu lebih kecil lagi kayak ketan kalau dimasak nanti dia kecil kayak ketan rasanya nah, di sana hampir kayak itu syair dibudayakan di sana syair dan syair ini roti yang paling enak roti jagung roti syair ini biasanya ada kalau ada hajatan saja kalau kesehariannya ini gandum kayak tepung terigu terigu gitu itu yang paling murah syair Asharul ijmali makna daripada hadis secara global yukhbirullah yukhbiruna Allah taala fi hadal hadis di dalam hadis ini kata beliau Allah mengabarkan kepada kita al-qudsi hadis qudsi hadis ya, ya uh, ucapan Allah tetapi melalui lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan hadits kutsi dengan Al-Quran diantaranya kalau hadits kutsi membacanya tidak berpahala setiap hurufnya, tetapi kalau Al-Quran ya harfan harfan setiap hurufnya ada pahala. Kalau hadits kutsi tidak perlu dengan tajwid, tapi kalau Al-Quran membutuhkan tajwid dalam membacanya. Kalau hadits qudsi boleh dengan makna, tapi kalau Al-Qur'an harus sama persis dengan Lafat al munazal yang turun. Ini bedanya. Wah, akhir yang lain banyak. Ala lisani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluar melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu bahwasanya perkaranya la ahadun adlam, tidak ada seorang pun yang lebih zalim min ulaikal musawwirin dari mereka-mereka para penggambar alladzina aradu yang mereka hendak bitaswirihim dengan gambaran mereka an yushabihu ya untuk menyamai menyerupai an Allah menyerupai Allah dalam hal apa fi khalqihi pada penciptaannya dengan gambaran tadi walaupun dia tidak berniat untuk menandingi Allah dia termasuk dalam kategori dosa ini. Wah, saya menggambar bukan untuk menandingi Allah. Tidak ada alasan. Setiap penggambar berarti dia telah menandingi Allah. Ini alasannya. Jadi tidak diwakilkan pada niat. Wah, kalau niatnya enggak untuk menandingi berarti boleh. Lah, semuanya tidak boleh. Kalau engkau menggambar berarti maknanya engkau telah menjadikan dirimu tandingan untuk Allah. Tanpa memandang niatmu apakah ingin menyerupai Allah atau tidak. Demikian juga apa dalam hal isbal menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itulah yang dikatakan sombong dalam syariat. Tanpa perlu memandang niat pemakainya. Jadi orang yang mengatakan yang penting saya tidak sombong itu hujan yang tertolak. Kenapa? Karena dari sisi syariat menjulurkan kain di bawah mata kaki itu merupakan hai'ah al-kibr. Itulah keadaan sombong seperti itu tanpa memandang niat pemakainya. Ini penjelasan para ulama tentang masalah hadis itu. Demikian juga ini. Walaupun beliau di sini sedikit mengomentari bahwasannya orang yang menggambar itu niatannya adalah untuk menandingi ciptaan Allah bukan mananya dengan niatnya tapi apa dengan perbuatannya tersebut sudah merupakan niat dia menandingi ciptaan Allah. Baik. Thumma yattahaddahum. Kemudian Allah menang mereka azza wa jal yang maha mulia lagi maha agung bi an yakhluku mithla ab'a fi untuk menciptakan seperti yang paling ringan dan paling lemah dari makhluknya. Apa al-habbah? Ya, sebuah biji. Al-mandhurah yang terlihat. Wahiyal badarah yaitu suatu benih. An yakhluku mithlu ad'afi an-nabatiyah untuk menciptakan makhluk yang paling lemah dari tumbuh-tumbuhan belum yang bernyawa wahiyah habbatul hintah ya biji gandum atau biji syair wa dzalika ta'jizan lahum wa takhiran li hal itu sebagai bentuk ya ta'jiz Allah Subhanahu wa taala apa namanya pelemahan untuk mereka dan juga penghinaan untuk peremehan urusan mereka. Jadi bagaimanapun makhluk itu mencipta, berkreasi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua yang tidak ada bandingannya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia dan seisinya ini apa hakilah indallah. Hina di hadapan Allah. Bagaimanapun bentuk dan juga apa modernnya. Canggihnya bagaimanapun. Di hadapan Allah tidak ada sama sekali harga dan nilainya. Jadi siapa yang membanggakan diri di dalam kehidupan dunia ini maka sungguh dia termasuk orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-fawaidu faedah dalam hadis yang pertama tahrimu taswir. Hukum haram menggambar dawatul arwah, bukan setiap taswir. Ya, bukan setiap taswir, taswir tapi apa khusus dawatul arwah. Dari mana bisa kita ambil kesimpulan ini dengan hadis-hadis yang lainnya yang akan disebutkan setelah ini? Munasabatul hadis lil bab kecocokan antara hadis dengan bab babnya pelarangan menggambar ya, hadisnya cocok apa anda haitsu dawal hadis rata hadis hadis juga nah menunjukkan atas hal itu jadi cocok hadis dengan judulnya cocok karena judulnya diambil dari mana hadis Munasabatul hadis di tauhid. Sekarang apa cocoknya bab ini dengan tauhid? Kenapa bab ini dimasukkan oleh beliau rahimahullah dalam kitab tauhid? Haitsu harramal hadis at-taswira. Hadis ini mengharamkan gambar. Li'anna fihi karena di dalamnya musyabahatun terhadap musyabahah. Atau musyabahatan terhadap apa namanya? Eh, penyerupaan di dalamnya ada penyerupaan li khalqillah terhadap ciptaan Allah. Dilarang kita mencipta seperti ciptaan Allah wa dzalika syirkun ma'allahi fir rububiyyah. Hal itu merupakan kesyirikan Allah dalam rububiyahnya. Ya, kita masuk sekarang ini pada syirik rububiyah yang awal-awal syirik uluhiyah menjelaskan masalah peribadan peribadahan dan seputar kesyirikan yang terjadi dalamnya. Kemudian berikutnya tentang syirik dalam apa? Asma wa sifat. Kemudian yang terakhir bab akhir ini apa? Beliau menjelaskan tentang masalah apa kesyirikan yang terjadi dalam masalah apa? Rububiyah. Qala rahimahullah wa lahuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyaddu nasi 'adaban yaumal qiyamati alladziina yudahi'una bi khalqillah. Dari keduanya Al-Imam bukhari wa Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Syarhul kalimat yudahi'una bi khalqillah menyerupai ciptaan Allah. Lafadznya umum tetapi maknanya khusus. Apa? Yaksuduna fitaswirihim musyabahatan musyabahata khalqillah maksudkan ini mereka dengan gambaran-gambaran mereka menandingi ciptaan Allah kemudian syarah ijmali yukhbiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini Nabi mengabarkan kepada kita anna ulaikal musawirin. sesungguhnya mereka-mereka itu para penggambar alladzina qasadu fi taswirihim yang mereka bermaksud dalam gambar-gambar mereka musyabahatal musyabahatallahi fi khalqihi menyerupai Allah dalam ciptaannya hum asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah mereka adalah manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat ya jadi mereka yang menggambar sesuatu yang bernyawa hewan manusia dan lain sebagainya Adapun yang selain daripada itu maka jais boleh. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Aisyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan sebuah tirai dapat di dalamnya makhluk bernyawa maka Nabi mengatakan potonglah jadikan ya sebagai sarung bantal dan lain sebagainya dan seakan-akan itu adalah pohon ini menunjukkan mengisyaratkan bahwasannya selain daripada gambar-gambar yang memiliki arwah, memiliki ruh diperbolehkan pemandangan pohon. Baik. Wa 'azamuhum 'uqubatan dan mereka orang yang paling besar hukumannya li'annahum akbarun nas karena mereka adalah manusia yang paling jelek adaban adabnya Allah bersama Allah jadi menggambar makhluk bernyawa ini termasuk su'ul adab bersama Allah maka kita jauhi berhati-hati baik dengan cara menggambar baik dengan cara video baik dengan cara foto baik dengan cara memahat patung berhati-hati kecuali seperlunya karena tahrimul ya, surah haramnya surah sebagian para ulama mengatakan tahrimul wasilah haram sebagai wasilah saja wasilah kepada kesyirikan mereka mengatakan tahrimul wasilah ya juzu indal hajah diperbolehkan kalau ada kebutuhan beda dengan tahrimul zat kalau zatnya haram maka tidak boleh dikonsumsi kecuali darurat tapi haram anjing haram bangkai haram zatnya tidak boleh untuk di apa ambil kecuali darurat tetapi kalau haramnya karena wasilah wasilah kepada yang haram ya sebenarnya dia tidak haram tetapi karena wasilah sudah untuk yang haram maka boleh ketika ada kebutuhan menggambar ketika ada kebutuhan ya misalkan untuk ya jawas kemudian tanda KTP penduduk ini jais karena apa kebutuhan dengannya sebuah ya, pemerintahan bisa terkendali bisa mengecek semua masyarakatnya walaupun lebih asam kalau naam ditinggalkan lebih baik oh, jadi menggambar dawatul arwah termasuk apa adab yang jelek ini menunjukkan bahwasannya bersama Allah juga ada adab. Tauhid merupakan adab bersama Allah yang paling mulia. Yang terangkum dalam kalimat akidah. Ini adab bersama Allah. Kemudian ada bersama makhluk, ada bersama naam binatang dan sebagainya. Ini semuanya ada adab. Maka barang siapa yang tidak mengenal adab, ya, maka dia banyak merusak daripada memperbaiki. Maka Syekh Mubil memberikan faedah orang yang paham akidah tapi nggak paham adab merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Baik, akidahnya bagus tapi dia tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka apa? merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Karena akan banyak sekali berbagai macam kerusakan-kerusakan dalam muamalahnya. Dia tidak tahu adab bagaimana ya, berakhlak bagaimana dengan orang yang di atas, dengan orang yang sesama, dengan orang yang di bawah. Ya. Taib. wa ajra'uhum ala maharimillah dan yang paling durhaka terhadap apa yang Allah haramkan lidastahaqqu ma dzukira minal adzab jazaan wifaqa maka oleh karena itu mereka berhak untuk mendapatkan apa yang disebutkan oleh adab sebagai balasan yang sesuai jazaan wifaqa balasan yang setimpal Taib. Fawaid yang pertama taklid fitahrimi taswir tentang kerasnya haramnya menggambar maka sebagian para ulama diharamkan menggambar walaupun lewat ya kamera kalau kita punya gambar bagaimana bolehkah kita simpan untuk dikriat untuk kenang-kenangan jangan ya musnahkan kata mereka berdalilkan dengan hadis Ratadak suratan ila tamastahu kata Ali Janganlah engkau biarkan sebuah gambar Melainkan engkau rusak Tidak ada barokahnya Malaikat tidak akan turun Pada sebuah rumah yang terdapat di sana taswir Patung, anjing ya, Malaikat rahmah tidak akan turun Pada sebuah rumah yang terdapat dalamnya sebuah gambar Baik <clears throat> Kemudian yang kedua bayanu illati tahrimi taswir. Penjelasan tentang alasan pengharaman taswir. Kenapa? Menyerupai ciptaan Allah. Yang keenam, eh, yang ketiga tafawutul adab, bertingkat-tingkatnya sebuah hukum, hukuman. Yaumal kiamat pada hari kiamat bitafawutidz dzunub dengan perbedaan dosa yang diperbuat. Jadi ada adab yang ringan, ada adab yang besar. Maka disebutkan pada sebuah hadis dan juga disebutkan oleh Imam Munawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, "Inna ahwana adab yaumal qiyamah la rajulun ya yudha ala na'lin." Maka Rasulullah Sesungguhnya orang yang paling ringan adabnya di hari kiamat seseorang yang diberikan sendal, terompah dari api. kelimin min dimaguh. Maka apa mendidih otaknya dengan sebab sendalnya tadi. Wa huwa la yara annahu ya anna na'am laisa hunaka adzaban ahwanu min adzabih. Sementara beranggapan dirinya tidak ada yang lebih besar adab yang diterima kecuali adabnya ini. Padahal yang paling apa? ringan. Baik. Jadi bagaimanapun ringan atau besarnya adab dirasa oleh seorang yang diadab itulah yang terbesar. Tidak ada adab yang lebih hakiki, lebih menyengsarakan kecuali adab ya di akhirat nanti di neraka. Walaiyadzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT membebaskan kita daripada siksa neraka. Qala rahimahullah munasabatul hadith lil bab kecocokan hadis dengan bab haitsu dalil hadits ala tahrimi taswir. Bab dengan had, yang kadang hadis pas apa? Hadis mengharamkan babnya juga sama tentang haramnya taswir. Munasabatul hadith lil tauhid kecocokan hadis dengan tauhid har haitsu harramal hadith taswir. Hadis mengharamkan mengharamkan taswir. Li'annahu musyabahatan li khalqillah karena hal ini menyerupai ciptaan Allah wa dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatih itu merupakan kesyirikan bersama Allah dalam rububiyahnya baik alhamdulillah ini bab akhir-akhir daripada yang beliau sampaikan Masya Allah ini bab yang mulia tidaklah kitab tauhid ini melainkan kitab yang sangat naam syamil mencangkup semua dengan kecilnya matanya yang beliau tulis ternyata ya mubarak mendapatkan barokah tidaklah ada seorang alim seorang talib melainkan tidak akan cukup kecuali pembaca kitab ini nah, di mana kita para ulama ini sangat yatasattat faedah itu tidak terkumpul kadang di sana, kadang di sini, kadang di tengah, kadang di pinggir, tidak tertib semuanya. Beliau di sini apa mengumpulkan jadi satu. Semuanya terjadi pada manusia. Ya, kitab yang muafak maka ya, benarlah kalau beliau dikenali dengan mujaddid seorang pembaharu agama ya, kitabnya yang tipis-tipis tetapi apa maknanya kandungannya begitu sangat besar tidak ada satupun seorang alim melainkan apa harus membaca risalahnya dan kitab-kitab beliau ini beliau rangkum kebanyakannya dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim nah dan beliau apa namanya rubah bahasanya dengan semudah mungkin karena kalau kita membaca langsung dari kitab kutub Syekhul Islam banyak yang tidak paham Bahasanya tinggi Kemudian beliau rubah dalam bentuk bahasa yang sangat mudah Untuk dipahami Baik, maka oleh karena itu sangat ya Gerah Marah musuh-musuh Islam Musuh-musuh akidah yang sahih dengan kedatangan beliau ini Karena kitab-kitabnya sangat mengupas tuntas akidah yang murni Dan juga apa mengembalikan akidah kaum muslimin pada akidah yang mulia. Wallahu taala alam bisawab. Tinggal berapa bab lagi? Masih ada lumayan. Tapi insyaallah cukup memang ada beberapa khilaf dalam masalah ini. Ada beberapa ulama yang memiliki kalam tentang masalah taswir. Maksudnya adalah dengan tangan sebagian mereka. Adapun yankul as-surah ini jais katanya. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah sehingga nanti tanahnya apa membolehkan TV membolehkan apa namanya kamera tetapi yang disahkan dan disajikan dan plus yang mukmin dan sebagainya semuanya menyangkup mencangkup itu semuanya baik lewat foto baik lewat naam tangan semuanya dilarang dan lebih baik dijauhi kecuali indal hajah tadi ada kebutuhan seperti misalkan kalau zaman sekarang banyaknya berbagai macam ya tahrib misalkan orang masuk ke negara orang tanpa izin itu boleh difoto dalam artian untuk melihat sosoknya ini sebagai apa bukti ini kebutuhan wallahu taala alam sawab subhanallahi